Oh, ya, banyak betul yang menjawab. Tangan saya menunjuk ke satu orang. Islam. Ah, yang kedua. Syarat sah. Berakal. Orang yang gila tidak sah berpuasa. Syarat yang ketiga bersih dari haid dan an-nifas. Dan tiga syarat wujud syarat wajib. Yang pertama, nah, balik. Tidak ada kewajiban bagi seorang yang belum mencapai usia balik. Namun bagi seorang yang memayyiz yang dia bisa memahami apa yang dia perbuat Apabila dia berpuasa maka hukum puasanya sah. Syarat wajib yang kedua, ah. Berakal. Syarat wajib. Boleh melihat catatan. Hah? Siapa yang jawab? Hah? Apa? Sehat. Orang yang sakit tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Namun jika dia berpuasa, maka hukum puasanya sah. Saya suka yang menundukkan kepalanya. <laughs> Hah? Yang ketiga. Hah? Syarat wajib yang ketiga iqamah, muqim. Tidak ada kewajiban bagi seorang yang musafir. Namun jika seorang musafir berpuasa maka hukum puasanya sah. Dan telah kita jelaskan pula tata, e, cara menentukan masuknya bulan Ramadhan yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditentukannya bulan Ramadhan dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu dengan melihat hilal. Apabila tidak terlihat hilal Maka nah, dengan cara yang kedua yaitu menyempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Apabila ada seorang dari kaum muslimin yang telah melihat hilal maka persaksian satu orang itu sudah cukup. Seorang muslim yang adil berdasarkan hadis Abdullah bin Umar beliau mengatakan tara an-nasul hilal fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam anni ra'aituhu fa shama wa amara an-nasa bisiyami tatkala manusia mereka berusaha melihat hilal maka aku memberitakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa aku telah melihatnya maka beliau berpuasa dan beliau memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berpuasa. Maka cukup persaksian dari satu orang itu bisa dijadikan sebagai hujah untuk menetapkan masuknya bulan Ramadan. Namun ma'asyiral ikhwah rahimakumullah kita melihat perbedaan yang sering terjadi di kalangan kaum muslimin hampir setiap tahun dalam menentukan masuk dan keluarnya bulan Ramadan sering kali terjadi khilaf di berbagai negeri bahkan terkadang terjadinya khilaf sampai pada tiga pendapat. Pendapat pemerintah, pendapat yang menjadikan sandaran Arab Saudi sebagai cara untuk menetapkan masuknya Ramadan dan keluar dari bulan Ramadan dan ada lagi pendapat-pendapat yang lainnya yang tidak didasari dengan dalil dari kitabullah dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wa wasallam. Ada satu kelompok yang menetapkan masuknya Ramadan berdasarkan pasang surut air laut. Ini aneh. Kelompok sufiyah batiniyah Dan ini batil. Sebagian lagi menetapkan masuknya Ramadan berdasarkan hisab. Walhasil kita tidak ingin memperpanjang permasalahan ini namun yang semestinya kaum muslimin di setiap negara hendaknya mereka merujuk kepada pemerintah Mereka yang tinggal di Arab Saudi merujuk kepada pemerintah Arab Saudi. Mereka yang tinggal di Indonesia merujuk kepada pemerintah Indonesia. Merupakan hal yang patut kita syukuri. Pemerintah kita, Alhamdulillah, dalam menetapkan masuknya bulan Ramadan dan keluarnya dari bulan Ramadan, di atas sunnah, setiap tahun apabila mereka hendak menetapkan masuk dan keluarnya bulan Ramadan mereka telah membentuk kelompok-kelompok yang diutus ke tempat-tempat tertentu yang memungkinkan bagi mereka untuk melihat hilal ru'yah dan itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam walhamdulillah maka semestinya kaum muslimin mereka tidak menyelisihi penguasa mereka. Bahkan para ulama yang mereka berpendapat menyatukan ru'yah untuk seluruh negeri-negeri kaum muslimin apabila ada satu muslim di satu negeri telah melihat hilal maka wajib bagi seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia untuk berpuasa dan menyandarkan puasanya tersebut di atas ru'yah seorang muslim berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitumuh fasumu wa idza ra'aitumuh fa'aftiru apabila kalian telah melihat hilal maka berpuasalah apabila kalian melihat hilal syawal maka berbukalah tanpa dibedakan antara satu negara dengan negara yang lain. Sebagian para ulama berpendapat ikhtilaful matali' apabila satu matlak dalam hal terbit dan terbenamnya matahari maka disamakan disamakan hukumnya apabila ada satu orang muslim yang telah melihat hilal maka wajib bagi mereka yang satu matlah dengan seorang muslim yang tinggal di negeri tersebut untuk berpuasa atau keluar dari bulan Ramadan. Seperti pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala. Namun secara umum para ulama baik mereka yang berpendapat tauhidur ru'yah atau yang berpendapat ikhtilaful matali' mereka semua menasihatkan agar hendaknya kaum muslimin tidak menyelisihi penguasa yang ada di negeri mereka. Al-Allamah Al-Albani rahimahullah setelah beliau membahas secara panjang lebar dan merojihkan pendapat menyatukan ru'yah untuk seluruh kaum muslimin di dunia Namun beliau juga menasihatkan agar hendaknya kaum muslimin merujuk kepada penguasanya. Merujuk kepada pemerintah mereka yang ada di negeri tersebut. Tidak menyelisihinya. Karena menyelisihi pemerintah, ini akan semakin menyebabkan perpecahan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Dan ini bukan manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Al-Syeikh Ibn Al-Syeikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahumullahu ta'ala. Mereka semuanya menasihatkan untuk kembali kepada ketetapan penguasa yang ada di negerinya. Dan sebagian para ulama berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah juga diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-saumu yawma yasumun nas, wal fitru yoma yuftirun nas, wal adha yoma yudhahin nas." Menetapkan puasa di saat mayoritas manusia berpuasa. Menetapkan berbuka di saat mayoritas manusia berbuka. Demikian pula dalam hal menetapkan Idul Adha. Kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, Pada saat menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan al-fitr ma jama'atil muslimin. Bahwa menetapkan puasa dan berbuka bersama dengan jamaah kaum muslimin, yaitu penguasa mereka. Ini lebih selamat dan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Ramadan demikian pula memasuki satu syawal yang merupakan hari raya kaum muslimin adalah merupakan syiar Islam yang sangat agung. Syiar yang sepantasnya untuk dimuliakan dan dinampakkan. Apabila orang-orang kafir mereka melihat dalam hal syiar-syiar yang agung ini saja kaum muslimin berselisih. Maka ini akan melemahkan kekuatan kaum muslimin oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, sepantasnya bagi kaum muslimin untuk mengikuti penguasa mereka dimanapun mereka berada di sebuah negeri. Apabila ternyata penguasa salah dalam menetapkan masuknya hila masuknya Ramadan atau keluarnya dari bulan Ramadan mereka salah maka yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah mereka penguasa. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala menerangkan tentang permasalahan ini apabila misalnya ada seseorang yang telah melihat hilal lalu dia menyampaikan kepada penguasa penguasa menolaknya menolak persaksiannya dengan sebab-sebab tertentu, mungkin karena sebab politik, mungkin disebabkan karena dia zalim dan yang semisalnya, maka kata beliau tetap mengikuti pemerintah. Dan beliau berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-a'immatu yusalluna bikum fa'in asabu falakum wa lahum wa in akhta'u falakum wa alaihim." bahwa imam itu salat memimpin kalian. Apabila mereka benar, kalian mendapatkan pahala, mereka juga mendapatkan pahala. Apabila mereka salah, kalian mendapatkan pahala, mereka yang menanggung akibatnya. Sehingga dalam hal-hal yang seperti ini yang semestinya kita menetapkan suatu berjamaah seperti salat, Demikian pula dalam menetapkan Ramadan dan menetapkan keluarnya bulan Ramadan hendaknya kaum muslimin menjadikan penguasa sebagai rujukan mereka. Wallahu taala a'lamu bis Lalu beliau mengatakan wa yathbutu inqida'u Ramadan bi ru'yati hilali syahri Syawal bi syahadati adlain dan ditetapkan keluarnya dari bulan Ramadan dengan melihat hilal bulan Syawal dengan persaksian dua muslim yang adil. فإن لم يشهد مسلمان عدلان برؤية هلال برؤية الهلال وجب إكمال عدة رمضان ثلاثين apabila tidak terdapat dua muslim yang adil yang mempersaksikan dalam melihat hilal Syawal maka wajib menyempurnakan bilangan Ramadan menjadi 30 hari. Jadi dari sini beliau membedakan dalam hal menentukan masuknya Ramadan dan keluarnya bulan Ramadan. Dalam menetapkan masuknya Ramadan cukup persaksian seorang muslim. Cukup persaksian satu orang muslim yang adil. Apabila seorang muslim telah mempersaksikan masuknya Ramadan, maka hal ini sudah cukup jadikan sebagai hujah menetapkan masuknya Ramadan. Namun berbeda halnya dalam menetapkan keluarnya bulan Ramadan, yakni memasuki Syawal. Disyaratkan dalam menetapkan masuknya Syawal dengan dua persaksian. Muslim yang adil. Dua persaksian Muslim yang adil. Dan tidak cukup jika satu orang yang mempersaksikan. Mungkin ada yang bertanya, mengapa kok dibedakan? Memasuki bulan Ramadan dengan satu orang. Persaksian Muslim yang adil itu sudah cukup. Namun pada saat menetapkan masuknya Syawal dan keluarnya bulan Ramadan dengan dua persaksian. Mengapa demikian? Maka jawabannya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad An-Nasa'i dari beberapa sahabat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda fa in syahida syahidani musliman fasumu wa aftiru apabila dua muslim telah bersaksi maka berpuasalah kalian dan berbukalah kalian apabila dua muslim telah mempersaksikan bahwa mereka melihat hilal maka berpuasalah kalian dan berbukalah kalian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menegaskan dalam hal menetapkan masuknya Ramadan dan keluarnya Ramadan dengan dua persaksian muslim. Ini yang zahir yang terdapat dalam hadis yang telah kita sebutkan tadi. Disyaratkan dua muslim. Namun telah datang hadis yang khusus yang menerangkan masuknya Ramadan cukup dengan persaksian seorang muslim. Yang telah kita sebutkan dari hadis Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Maka dengan hadis Abdullah bin Umar di mana beliau sendirian yang melihat hilal Ramadan lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam beramal dengan ru'yahnya Ibnu Umar dan bahkan beliau memerintahkan pada kaum muslimin untuk berpuasa maka hadis ini mengkhususkan hadis yang telah kita sebutkan tadi yang menerangkan tentang dua persaksian muslim. Sehingga kesimpulannya bahwa dalam menetapkan masuknya Ramadan persaksian seorang muslim sudah cukup berdasarkan hadis Ibnu Umar. Namun menetapkan masuknya Syawal minimal yang bersaksi dua orang muslim berdasarkan hadis yang datang dari beberapa sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Kemudian kita masuki permasalahan yang ketujuh. Al-mas'alatu sabi'ah waktu niyati fi sawmi wa hukmiha. Waktu berniat dalam berpuasa dan hukum niat. Maksud beliau Kapankah seorang yang hendak berpuasa diharuskan berniat? Dan apa hukum niat apabila seorang hendak berpuasa? Puasa secara umum, apakah itu puasa Ramadan dan puasa-puasa yang lainnya? يجب على الصائم أن ينوي wa وهي ركن من أركانه كما مضى Wajib bagi seorang yang berpuasa untuk berniat berpuasa. Dan ini merupakan salah satu dari rukun-rukun puasa. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, kalau kita menerangkan rukun-rukun berpuasa. Dan ini pendapat jumhur dari para ulama bahwa niat merupakan salah satu rukun atau syarat sahnya berpuasa. Sebab ada satu pendapat yang dihikayatkan dari Zufar dia mengatakan bahwa puasa Ramadan tidak perlu niat puasa Ramadan tidak perlu niat. Dan ini pendapat yang ganjil. Menyelisihi mayoritas para ulama. Yang sahih baik puasa Ramadan maupun puasa-puasa yang lainnya disyaratkan harus ada niat berdasarkan hadis innamal a'malu niyat. Sesungguhnya amalan itu berdasarkan niat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amalan itu berdasarkan niat. Dan sesungguhnya setiap orang berdasarkan apa yang diniatkannya wa yanwiha minal laili fi siyamil wajib dan dia berniat di malam hari pada puasa yang hukumnya wajib dari kata beliau jika puasa yang akan dikerjakan oleh seorang muslim tersebut puasa wajib maka dia harus berniat dari malam hari dari malam hari. Dan malam hari diawali dengan terbenamnya matahari dan diakhiri dengan terbitnya fajar sadiq. Maka di bahagian mana saja dari malam hari tersebut dia berniat maka itu sudah cukup baik di awal malam, di pertengahan malam, atau di akhir malam. Dan telah kita jelaskan bahwa yang dimaksud niat bukan melafazkan niat. Namun ketika seorang punya keinginan yang kuat untuk berpuasa pada keesokan harinya, apalagi disertai dengan amalan-amalan bangun di waktu sahur, lalu dia makan, maka itulah yang dimaksud dengan niat. Maka niat harus diwujudkan di malam hari. Jika puasa tersebut puasa wajib. Kasaumi Ramadan wal kafarah wal qada wal nadar. Seperti jika dia hendak berpuasa Ramadan atau puasa kafarah, puasa qada dan puasa nadar. Walau qabla al-fajri bidaqiqati wahidah. Meskipun sebelum tibanya fajar yakni sebelum masuknya waktu subuh satu menit dia punya niat untuk berpuasa liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajri fala siyama lah barang siapa yang tidak meniatkan puasa di malam hari sebelum masuknya waktu fajar maka tidak ada puasa baginya tidak ada puasa baginya hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan disahihkan Al-Albani rahimahullahu taala Walhasil ma'asyar al-ikhwa rahimakumullah Hadis ini yaitu hadis Hafsah Ummul Mukminin yang dinisbatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yubayyit siyama qabla al-fajr fala siyama lah." Barang siapa yang tidak menetapkan berpuasa di malam hari sebelum tibanya waktu fajar maka tidak ada puasa baginya. Hadis ini diperselisihkan para ulama. Apakah ini ucapan dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ini perkataan Hafsah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi khilaf sebagian para ulama para imam al-jarh wa ta'dil mereka mengatakan bahwa yang sahih riwayat ini merupakan perkataan Hafsah dan bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka yang berpendapat demikian seperti Abu Hatim Ar-Razi Beliau setelah menerangkan hadis ini beliau mengatakan al-waqfu ashbah bahwa riwayat ini mauquf itu lebih mendekati kebenaran. Bahkan Abu Daud dengan tegas mengatakan la yasihhu raf'uhu. Riwayat ini tidak sah penisbatannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula At-Tirmizi mengatakan al-mauquf asah. Riwayat mauquf itu lebih benar bahwa ini bukan dari sabda Nabi alaihi salat wasallam. Demikian pula Imam Al-Bukhari beliau menerangkan bahawa terjadi kekeliruan dalam penisbatan hadis ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang sahih bahawa Riwayat ini dari ucapan Hafsah. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Daruqutni dengan lafaz la siyama liman lam yafrithu min al-lail. Tidak ada puasa bagi seorang yang tidak menetapkannya di malam hari. Yani menetapkan niat. Walhasil meskipun ini merupakan perkataan Hafsah akan tetapi Ucapan ini memiliki hukum marfu' yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab ucapan yang seperti ini tidak diucapkan dari istihad semata tanpa dia mengambilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga secara kandungan hadis ini bisa diamalkan insyaallah taala faman nawa sauman fin nahari walam lam yat'am syai'an maka barang siapa yang berpuasa yang berniat puasa di siang hari namun dia tidak makan sesuatu apapun lam yujzi'hu illa fi siyamit tatawwu' maka yang demikian tidak sah kecuali pada puasa sunnah jadi di sini beliau membedakan dalam urusan niat berbeda antara puasa wajib dan puasa sunnah. Adapun berpuasa wajib tidak sah puasa seseorang apabila dia tidak berniat dari malam hari. Yang dimulai dari sebelum fajar sadiq, diakhiri dengan fajar sadiq. Misalnya seseorang bangun di pagi hari, Lalu dia ingin sarapan, dia melihat kelihatannya sarapannya kurang uh, kurang berselera. Maka dia mengingat ternyata dia masih punya hutang puasa Ramadan. Ah kalau begitu saya mengkodok saja. Hari ini saya berniat puasa kodok Ramadan. Maka kita mengatakan puasa Anda tidak sah. Sebab Anda sebelumnya di malam hari Anda tidak berniat. Maka puasa Anda tidak sah. Berdasarkan hadis yang telah kita sebutkan. Namun kalau misalnya dia bangun di pagi hari, lalu dia melihat makanan dan dia kurang berselera, sehingga dia belum sempat makan dan minum, Dimulai dari Fajar Sadiq. Lalu dia baru berniat, ah kalau begitu saya hari ini puasa ajalah. Puasa sunnah. Puasa sunnah. Maka hal ini dibolehkan. Hal ini dibolehkan berdasarkan hadis Aisyah yang nanti akan disebutkan. Jadi kalau puasa sunnah diperbolehkan memulai niat tersebut di siang hari. Tapi dengan syarat dia belum sempat memakan atau meminum apapun atau dia belum sempat melakukan hal-hal yang membatalkan puasa dimulai dari terbitnya fajar shadiq. Dia belum sempat makan, dia belum sempat minum, dia tidak mendatangi keluarganya, Lalu dia memulai niatnya, maka ini sah. Kalau itu puasa sunnah. Kata beliau fayajuzu biniyatin minan nahar. Maka diperbolehkan niatnya dari siang hari. Idza lam yat'am syai'an min aklin aw syurbin. Apabila dia tidak memakan sesuatu apapun dari makanan atau minuman. Li hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan dakhala alayya nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dzata yaumin faqal Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menemuiku satu hari lalu beliau bertanya hal indakum min syai apakah engkau memiliki sesuatu yaitu makanan Faqulna la maka kami mengatakan tidak kami tidak memiliki apapun. Qala maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam fa inni idzan shaimun. Maka sesungguhnya aku jika demikian aku berpuasa. Hadis riwayat Imam Muslim. Perkataan Nabi alaihi salatu wasallam idzan jadi aku berpuasa. Kata idzan ini menunjukkan bahwa dia baru menetapkan niatnya pada saat itu setelah tidak adanya makanan. Dan ini pada puasa sunnah. Ini pada puasa sunnah. Amma siyamul wajib fala yan'aqidu biniyatin minan nahar. Adapun puasa wajib maka tidak sah niat yang ditetapkan di siang hari wala budda fihi min niyatil lail dan harus memulai niatnya tersebut di malam hari. Dan pendapat inilah yang dikuatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Namun ada satu keadaan yang para ulama membolehkan memulai niatnya di siang hari. Yaitu apabila dia berada di akhir Sya'ban yang hari ter tersebut ada kemungkinan telah memasuki satu Ramadan. Ada kemungkinan pula tanggal 30 Sya'ban. Maka belum sampai kepadanya berita bahwa sudah ada dari kaum muslimin yang telah melihat hilal. Sehingga dia mengambil cara yang kedua yaitu menyempurnakan bilangan menjadi 30 hari. Maka dia tidak berpuasa pada hari itu karena dia meyakini bahwa itu tanggal 30 Syaban. Belum memasuki Ramadan. Maka di pagi hari setelah sholat subuh dia pulang, masih sempat minum kopi. Sarapan, nasi kuning misalnya. Setelah itu di jam 9 datang berita. Bahwa hari ini satu Ramadan. Hari ini satu Ramadan. Telah ditetapkan. Sudah ada yang melihat hilal. Dan pemerintah telah menetapkan bahwa hari ini satu Ramadan. Karena penglihatan hilal dari seorang muslim. Berita ini datang kepadanya terlambat. Dia sudah sempat makan, dia sudah sempat minum. Apa yang harus dia lakukan? Maka dia menahan diri. Setelah dia mendengarkan berita tersebut, dia menahan diri dan dia memulai niatnya pada saat dia mendengarkan berita itu. Karena hanya itulah yang bisa dia lakukan. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Maka dia memulai niatnya saat dia baru mendengarkan berita bahwa hari itu adalah satu Ramadan. Maka dia menahan diri ya dan dia berpuasa hingga terbenamnya matahari. Dia berpuasa hingga terbenamnya matahari. Nah, kepuasannya tersebut sah. Meskipun dia baru memulai niatnya di siang hari, bukan di malam hari. Para ulama berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Salamah Ibnu Al-Aqwa radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seseorang untuk menyerukan kepada kaum muslimin pada hari Ashura. Ingat pembahasan sebelumnya yang telah kita jelaskan bahwa sebelum diwajibkannya puasa Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat mewajibkan kepada kaum muslimin untuk berpuasa pada hari Ashura pada 10 Muharram sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus seseorang untuk mengumumkan pada hari itu diserukan kepada kaum muslimin anna man akala falyutimma aw falyasum wa man lam ya'kul fala ya'kul siapa yang sudah makan maka hendaknya dia berpuasa segera menahan diri dan siapa yang belum makan, jangan dia makan. Siapa yang belum makan, maka jangan dia makan. Maka para ulama mereka berdalil dengan hadis ini bahwa seseorang yang baru mengetahui masuknya Ramadan di siang hari maka dia diperbolehkan memulai niatnya dari semenjak dia mendengarkan berita di hari itu satu Ramadan meskipun dia tidak berniat di malam hari. Berdasarkan hadis Salamah ini, meskipun kejadian ini dalam hal wajibnya puasa Ashura akan tetapi para ulama menjadikan hadis ini sebagai dalil bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menyerukan kepada kaum muslimin dalam puasa wajib yang ketika itu Ashura maka hukum tersebut pun berlaku pada puasa wajib dalam hal ini puasa Ramadan. Namun terjadi khilaf di kalangan para ulama. Puasa yang dia kerjakan pada hari itu, yang dia sudah sempat makan dan minum. Lalu datang berita masuknya satu Ramadan, lalu setelah itu dia menahan diri. Apakah puasa di hari itu yang dia lakukan sah? Dianggap sebagai puasa yang sahih atau tidak. Terjadi perselisihan para fukaha dalam hal ini. Namun untuk lebih berhati-hati sebaiknya dikobok Lebih berhati-hati sebaiknya mengkodok hari tersebut. Meskipun yang zahir dari hadis Salamah tidak ada kewajiban mengkodok. Dia diperintahkan berpuasa semenjak datang kepadanya berita bahwa hari itu adalah Ramadan dan tidak ada perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengkodok. Namun kata para ulama lebih baik mengambil sikap berhati-hati maka hendaknya dia mengkodok. Wallahu a'lam. Wa takfi wahidatun fi bidayati Ramadan li jami'i syahri. Dan cukup satu niat pada permulaan Ramadan untuk seluruh bulan untuk seluruh bulan. Wa yustahabbu tajdiduha fi kulli yaumin. Dan dianjurkan untuk diperbaharui niat tersebut setiap hari. Jadi beliau di sini berpendapat bahwa apabila telah masuki Ramadan, maka di malam pertama bulan Ramadan kita berniat, saya berniat untuk ya maksudnya dalam hati meniatkan untuk berpuasa sebulan penuh. Meniatkan untuk berpuasa sebulan penuh. Kata beliau itu sudah cukup. Sekali niat untuk seluruh puasa dalam sebulan. Tidak diharuskan setiap malam dia harus berniat. Namun sekali niat untuk seluruhnya itu sudah cukup. Dan ini pendapat salah satu dari pendapat para fuqaha. Pendapat ini yang dikuatkan oleh Imam Ahmad. Demikian pula Imam Malik, Ishaq bin Rahuyah. Sebagian para ulama mereka mengatakan wajib berniat setiap malam. Wajib berniat setiap malam. dan tidak mencukupi satu kali niat untuk seluruh puasa dalam sebulan. Namun setiap malam wajib dia berniat. Pendapat ini yang dikuatkan oleh Abu Hanifah, Imam Syafi'i, demikian pula Ibnul Munzir dan dikuatkan oleh Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i rahimahullahu taala, rahimahumullahu taala. Dan pendapat yang kedua ini wallahu a'lam lebih sahih bahwa setiap malam dia harus berniat untuk puasa yang berikutnya. Dengan dalil hadis Hafsah yang telah kita sebutkan, "Man lam yubayyit as-siyama min al-lail fala siyama lah, man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajr fala siyama lah." Barang siapa yang tidak menetapkan niatnya di malam hari maka tidak ada puasa baginya. Tidak ada puasa baginya. Maka setiap malam dia harus memperbaharui niat. Karena setiap hari dari puasa itu ibadah tersendiri. Seorang tentu tidak cukup ketika dia hendak mengerjakan sholat duhur Lalu dia berniat untuk sholat duhur yang berikut dan yang berikutnya. Ya, namun setiap ibadah ada niat tersendiri. Dan ini yang sahih wallahu taala alam dalam permasalahan ini. Bahwa wajib hukumnya dia memperbaharui niatnya setiap malam. Maka dengan demikian selesai bab yang pertama hal-hal yang hubungannya dengan Eh, puasa Ramadan sebagai muqaddimah. Kemudian al-bab tsani bab yang kedua fil a'dzar al-mubihati lil fitri wa mufattiratis shaim. Bab yang kedua menerangkan tentang uzur-uzur. Halangan-halangan yang membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa. Dan apa saja perkara-perkara yang membatalkan puasa seseorang. Wa fihi mas'alatan. Dalam hal ini ada dua permasalahan. Al-mas'alatul ula Permasalahan yang pertama al-a'dzar al-mubihatu lil fitri fi Ramadan. Uzur-uzur atau halangan-halangan yang membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan dengan uzur tersebut, dengan alasan itu. Yubahul fitru fi Ramadan li ahadil a'dzar at-taliyah. Diperbolehkan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan dengan salah satu dari uzur-uzur berikut ini. Al-awwal yang pertama, al-maradu wal kibaru. Uzur yang pertama sakit dan ketuaan. Tua renta. Fayajuzu lil marid alladhi yurja bur'uhu al-fitru. Maka diperbolehkan bagi orang yang sakit yang diharapkan kesembuhannya untuk tidak berpuasa. فإذا baria وجب alaihi قضاء الأيام التي أفطرها maka apabila dia sembuh dari penyakitnya, maka wajib baginya mengkodok hari-hari yang dia tidak berpuasa padanya. Liqaulihi ta'ala berdasarkan firman Allah dalam suratul Baqarah ayat 184. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra. Siapa di antara kalian yang sakit atau sedang melakukan perjalanan safar, maka dia menggantinya di hari-hari yang lain. Demikian pula dalam suratul Baqarah ayat 185. Faman syahida minkum asyhara falyasumhu. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan maka hendaknya dia segera berpuasa. Siapa yang sakit atau safar, melakukan perjalanan safar, maka dia menggantinya di hari yang lain. Ini hukum berkenan tentang seorang yang musafir dan seorang yang sakit yang diharapkan kesembuhannya. Ingat pembahasan sebelumnya. Kita telah berbagi sakit yang diderita oleh seorang terbagi menjadi dua ada sakit yang diharapkan kesembuhannya, ada sakit yang tidak lagi diharapkan kesembuhan. Sakit yang diharapkan kesembuhannya, maka dia tidak berpuasa di bulan Ramadan dan yang wajib bagi dia kapan dia sembuh lalu dia mengqada mengqada mengganti puasa yang dia tidak melakukannya di bulan Ramadan. Wal maradul ladzi yurakhasu ma'ahu fil fitri huwal marad alladhi yashqu 'ala al-marid as-siyamu bisababih. Dan sakit yang diberi keringanan untuk tidak berpuasa adalah sakit atau penyakit yang menyulitkan seorang yang sakit tersebut untuk berpuasa disebabkan karena sakitnya. Menyulitkan. Jadi ini yang dijelaskan oleh jumhur ulama dan disebutkan dalam al-insaf kesepakatan para ulama tidak dianjurkannya atau dibencinya seorang dalam keadaan sakit untuk berpuasa apabila dia tetap berpuasa yang semakin menambah parah sakitnya. Yang semakin menambah parah sakitnya. Apa saja ya kawan? Yang antum ketahui seorang yang sakit yang kalau dia berpuasa maka semakin menambah parah sakitnya. Hah? liver, mah, Hah? banyak yang mah bisa berpuasa dan tidak jadi masalah. Hah? Diabetes dan lain-lain. Ya, intinya memotoratkan. Semakin menambah parah sakitnya. Ada yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwa beliau mengatakan sumu tasihhu berpuasalah kalian kalian akan menjadi sehat hadis palsu tidak ada asalnya Hah? hadis ini tidak ada asalnya Tayyib jadi masyarakat rahimakumullah penyakit inilah. Adapun penyakit yang yang dia berpuasa nggak berpuasa buduai sama saja. Hah? Dia berpuasa juga tidak semakin memperparah sakitnya. Dia tidak berpuasa juga semakin merepotkan karena dia harus mengganti di hari yang lain. Maka bukan ini yang dimaksud. Ammal maridul ladzi la yurja bur'uh. Adapun orang yang sakit yang penyakitnya tidak diharapkan kesembuhan yang telah kita jelaskan tadi. Awil ajizu 'anil siyam ajzan mustamirran kal kabir atau seorang yang benar-benar sudah lemah untuk berpuasa. Yang kelemahan ini sifatnya mustamir ya, seterusnya. Seperti orang yang sudah tua renta. Yang nggak mungkin lagi dia kembali menjadi muda sudah tua, rentah, lemah. Mengapa dia lemah? Karena ketuaan yang menyebabkan dia tidak mampu lagi berpuasa. Jadi ini dua keadaan, orang yang sakit yang penyakit tersebut tidak diharapkan lagi kesembuhannya. Yang benar-benar dengan penyakit itu dia tidak mampu berpuasa. Kemudian yang kedua orang yang lemah disebabkan karena sudah terlalu tua. Kata beliau fa innahu yuftir wa la yajibu alaihi al Maka dia tidak berpuasa dan tidak ada kewajiban qadha atasnya. Wa inna ma talzamuhu fidyah, namun yang wajib baginya adalah membayar fidyah. Membayar fidyah bi ayyut'ima an kulli yaumin miskinan dengan cara dia memberi makan setiap hari kepada seorang miskin لأن الله عز وجل جعل الإطعام معادلا للصيام حين كان التخيير بينهما في أول ما فرض الصيام sebab Allah Subhanahu wa taala menjadikan al-it'am memberi makan atau membayar fidyah itu sama dengan berpuasa. Pada awal-awal Islam ketika seorang masih bisa diberi pilihan antara berpuasa atau tidak berpuasa namun dia memberi makan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan kepada hamba-hambanya di mana mereka kaum muslimin dalam hal kewajiban berpuasa Ramadan ada tiga periode. Periode yang pertama, puasa Ramadan diwajibkan namun masih ada sisi keringanan. Masih ada sisi keringanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Dan mereka yang punya kemampuan untuk berpuasa, namun mereka tidak berpuasa, tidak mengapa. Tapi mereka harus membayar fidyah. Yaitu memberi makan kepada satu orang miskin setiap hari selama dia tidak berpuasa. Ini periode yang pertama awal diwajibkannya berpuasa Ramadan, puasa itu masih menjadi pilihan. Anda berpuasa, kalau tidak berpuasa boleh, tapi harus membayar fidyah meskipun dia mampu berpuasa. Periode yang kedua, dihapusnya hukum ini. Tidak ada lagi pilihan. Seorang wajib Selama dia mampu berpuasa, dia wajib untuk berpuasa. Namun periode yang kedua ini ada hukum khusus yang pada hakikatnya melemahkan. Ini yani hukum ini berat. Dirasakan oleh kaum muslimin. Apa itu? Apabila telah memasuki waktu berbuka puasa di malam hari tersebut. Ya, maka jika dia makan atau dia tidak makan lalu kemudian di malam itu dia tidur dia tertidur maka kalau dia sudah bangun dari tidurnya tidak diperbolehkan lagi dia makan dia harus menahan diri hingga terbenamnya matahari di hari yang berikutnya baru dia berbuka puasa. Jadi berat. Setelah bangun tidur nggak boleh lagi makan. Ini sempat dialami para sahabat. Disebutkan dalam Sahih al Imam Al Bukhari, eh, salah seorang sahabat, kalau nggak salah beliau bernama Qais bin Al Harith bin Simma Al Ansari radhiyallahu anhu beliau berpuasa di siang hari. Dan siang hari dia kerja berat. Kemudian pada saat mendekati berbuka puasa pulanglah dia. Tiba waktu buka puasa dia datang ke istrinya. Ada makanan ya? Kata istrinya nggak ada. Tapi sebentar saya keluar untuk mencarikan makanan buatmu. Dalam penantian istrinya keluar mencari makanan, beliau ini tertidur. Tertidur. Kelelahan bekerja di siang hari. Istrinya datang membawa makanan melihat suaminya tidur. Dia mengatakan khaybatan lak. Alangkah ruginya kamu. Bangun tidur dia nggak bisa lagi makan. Orang habis kerja di siang hari. Tidak makan di malam hari. Berat. Akhirnya dia harus menahan tidak berpuasa hingga keesokan harinya di siang harinya pingsan. Radhiyallahu an. Berat. Lalu setelah itu turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kulu washrabu." Ah. ah. Nada ya ikhwan, awalnya uhilla lakum usiyamu uhilla lakum laylata usiyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa'ankum فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر turun firman Allah Subhanahu wa taala ini maka datanglah periode yang ketiga yaitu berpuasa seperti yang kita amalkan hingga saat ini diperbolehkan makan di malam hari sampai tibanya waktu fajar sadiq yang menandakan masuknya waktu subuh. Maka ini periode. Nah, di sini beliau hendak menjelaskan bahwa di awal-awal Islam Allah Subhanahu wa taala menyamakan seorang berpuasa silahkan, tidak berpuasa maka dia harus membayar fidyah. Maka membayar fidyah dengan memberi makan setiap hari kepada seorang miskin itu kedudukannya sama dengan berpuasa di awal Islam. Fata'ayyana yakuna badalan anhu indal udhur. Sehingga datang hukum yang berikutnya membayar fidyah itu bisa dilakukan apabila seorang memiliki udhur. Seperti seorang yang sudah tua renta yang dia tidak mampu lagi untuk berpuasa. Yaqulul Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata Imam Al-Bukhari wa amma Syekhul Kabir idza lam yutiq as-siyam faqad at'ama Anasun ba'dama kabura ba'dama kabira aman aw amain an kulli yaumin miskinan Adapun orang yang sudah tua renta dan dia tidak mampu berpuasa maka dia membayar fidyah sebagaimana Anas bin Malik beliau memberi makan setelah beliau uh, tua renta lemah Anas bin Malik ini sahabat yang paling terakhir meninggal di Basrah ada yang menyebutkan e, beliau berusia hingga satu abad. Ada pula yang menyebutkan di bawahnya. Maka aman au amain. Selama setahun atau dua tahun beliau memberi makan. Angkulli yaumin miskinan. Setiap hari kepada orang miskin. Ini selama dua tahun beliau mengalami hal tersebut. Selama dua tahun sebelum beliau meninggal. Beliau tidak mampu lagi berpuasa. Maka setiap hari beliau memberi makan pada seorang miskin. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fi asy-syaikh al-kabir wal mar'ati al-kabirah la yastati'an an yasuma. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan tentang lelaki yang sudah tua renta demikian pula wanita yang tidak mampu lagi berpuasa fal yut'ima makana kulli yaumin miskina Hendaknya mereka memberi makan mengganti setiap hari yang dia tidak berpuasa memberi makan kepada seorang miskin. Jadi kalau 30 hari jumlah puasa Ramadan, maka dia memberi makan kepada 30 orang miskin. Dan bisa dilakukan dengan salah satu dari dua cara. Cara yang pertama, setiap hari dia membayar fidyah. Setiap hari dia membayar fidyah. Hari itu dia tidak berpuasa, maka dia membayar fidyah kepada orang miskin. Besoknya dia membayar fidyah lagi setiap hari. Cara yang kedua, dia mengumpulkan dia mengumpulkan 30 orang miskin. Dikumpulkan dalam sehari 30 orang miskin lalu kemudian mereka makan sampai mereka puas, sampai mereka kenyang. Maka itu sudah mencukupi dalam membayar fidyah untuk 30 hari. Dan ini pula yang dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. فيطعم العاجز عن الصيام عجزا la yurja zawaluh bimaradin kana au kibar maka seorang yang lemah untuk berpuasa dia memberi makan. Apabila kelemahan tersebut tidak lagi diharapkan hilangnya kelemahan itu. Apakah disebabkan karena sakit atau karena ketuaan? An yaumin miskinan. Setiap hari seorang miskin. Nisfu sa'in min bur atau tamrin atau aruz. Nah sekarang beliau hendak menerangkan bagaimana cara memberi makan. Membayar fidyah. Dengan cara membayar satu uh, membayar setengah soa. Satu soa itu empat mud. Satu mud, dua telapak tangan, lelaki, dewasa, yang normal. Satu mud. Berarti kalau setengah sok berapa mud? Dua mud. Para ulama berselisih dalam menentukan satu sok dalam ukuran beras. Sebagian menyebut dua setengah kilogram. Sebagian menyebut tiga kilogram. Fatwa Lajnah kalau nggak salah tiga kilogram. Demikian pula fatwa Syekh bin Baz. tiga kilogram. Sebagian menyebut dua setengah kilogram itu sudah cukup. Nah, kita anggap tiga kilogram. Berarti setengah sok berapa? Satu setengah kilogram. Inilah yang kita berikan kepada seorang miskin setiap hari. Dan yang afdalnya, ia diberi Tambahan-tambahan karena seorang makan di Indonesia ini bukan hanya makan nasi. Hah? Beda kalau yang diberikan kurma, seorang makan kurma cukup. Ya, tapi beras seorang tidak hanya makan nasi. Maka diberi tambahan. Misalnya telur asin. Atau misalnya yang lain uh, ikan kaleng sebagai tambah. Ini cara yang pertama. Setengah sa' dari bur, bur gandum, atau tamar kurma, atau beras. Au nahwiha min qutil balad. Atau yang semisalnya dari makanan pokok yang ada di negerinya. Wa miqdaru sa' kiluan wa rubu'un taqriban. Nah, di sini beliau menyebut satu sok itu dua kilo seperempat. Nah, di sini malah lebih kurang lagi. dua kilo seperempat. Berarti fayakunul itu kulli yaum, maka memberi makan setiap hari kilo jiram wa mi'atun wa khamsatun wa ishrin jiraman. Berarti kalau setengah sok, satu seperdelapan. Satu kilogram atau satu seperdelapan kilogram. Iya. Takriban, kira-kira. Nah, alhasil ya, dua setengah sebenarnya sudah cukup dua setengah kilogram ya atau yang disebutkan di sini dua seperempat berarti setengahnya satu seperdelapan itu sudah cukup nah ini cara yang pertama cara yang kedua memberi makanan jadi memberi makanan jadi. Dimasakkan ya, lalu diberikan porsi yang yang porsi ini ya benar-benar seorang merasa kenyang dengan porsi tersebut. Kenyang menurut orang miskin. Hah? Kenyang menurut orang miskin yang mungkin selama tiga hari gak makan. Nah, Inilah yang diberikan. Jangan kenyang menurut kita. Kenyang menurut yang membayar fidyah, yang hidup. Masya Allah. Makan sedikit sudah kenyang. Tapi orang miskin, makanya setengah sok. Ya. Setengah sok. Diberi makanan jadi. Diberi makanan jadi, apakah diberikan atau dipanggil. Makan di rumah setiap hari atau dikumpulkan seperti yang kita sebutkan yang dilakukan Anas bin Malik dikumpulkan misalnya di akhir Ramadan di akhir Ramadan dikumpulkan 30 orang datang ke rumahnya lalu mereka makan sampai mereka kenyang hada wa insamal maridu sahha siyamuhu wa ini hukumnya. Namun apabila seorang yang sakit itu berpuasa, maka puasanya sah. Ini udur yang pertama. Asani as-safar. Udur yang kedua, safar. Fayubahu lil musafiril fitru fi Ramadhan, Wa yajibu alaihi al-qadha. Dibolehkan bagi seorang musafir tidak berpuasa di bulan Ramadan dan diwajibkan baginya qadha. Liqaulihi ta'ala berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita sebutkan tadi, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra." Dan firman-Nya, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra." Maka seorang yang safar tidak ada kewajiban berpuasa. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam liman sa'alahu anis siyami fis safar. Dan berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam bagi seorang yang bertanya kepadanya tentang berpuasa bagi seorang musafir kata Nabi alaihi salatu wasallam in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Jika engkau ingin silahkan berpuasa dan jika engkau ingin maka silahkan engkau berbuka. Wa kharaja ila Makkah tasaiman fi Ramadan. Dan suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju Makkah dalam keadaan beliau berpuasa di bulan Ramadan, falamma balagal kadid aftar. Pada saat beliau tiba di daerah yang disebut Al-Kadid, Al-Kadid Para ulama menyebutkan kurang lebih 42 km dari kota Makkah. Dia satu daerah yang berada di antara Usfan dan Khudaid. Pada saat beliau tiba di Al-Kadid, aftar, fa'aftar nas. Beliau membatalkan puasanya dan kaum muslimin yang lain ikut membatalkan puasa mereka. Hadis riwayat Imam Bukhari. Wa yubahul fitru fi safarit tawil alladhi yubahu fihi qasrus salah. Dan diperbolehkan membatalkan puasa dalam perjalanan safar yang panjang. Yang dibolehkan padanya mengkasar salat. Wa huwa ma yuqaddaru bi 48 milan, ay hawali 80 kilometer. Yaitu diperkirakan dalam perjalanan 48 mil yaitu sekitar 80 km baru diperbolehkan dia berbuka puasa seperti misalnya dari Tarakan dia hendak melakukan perjalanan safar ke Bulungan berapa kilo Hah? Ya laut kan ada kilonya juga. Hah? Kilo, berapa kilo? Ya berapa mil? Nah, mil juga antum nggak tahu. Hah? Apa daratan yang lain? Tarakan. Hah? Khair insyaallah. Contoh yang lain sudah. Dari Balikpapan ke Samarinda. Berapa kilo? 100 lebih ya. 100 lebih. Berarti safar menurut beliau. Karena sudah lebih dari 80 eh, kilometer. Ini salah satu pendapat dari para ulama. Para ulama yang lain, mereka menerangkan bahwa dalam menetapkan Seseorang sebagai musafir tidak ditentukan dengan jarak. Namun dikembalikan kepada uruf. Kepada kebiasaan yang ada di satu daerah. Apa yang menjadi kebiasaan satu daerah ketika mereka melakukan perjalanan dari daerahnya menuju ke daerah yang lain. Itu dianggap sebagai safar, maka itulah safar. Meskipun jaraknya dekat. Dan apa yang menjadi anggapan kebiasaan masyarakat berangkat dari satu daerah ke daerah yang lain tidak dianggap safar, maka tidak dianggap safar meskipun jauh jaraknya. Saya beri contoh, dahulu kita di Makassar, di Makassar melakukan perjalanan ke daerah yang namanya yang disebut Maros, ya. Itu subhanallah, safar kita kalau mau berangkat ke Maros itu banyak persiapan. Istilahnya pulang kampung. Ya. Persiapan safar. Nyiapkan pakaiannya, nyiapkan makanannya selama perjalanan. Tapi sekarang subhanallah. Apalagi sudah ada jalan tol. Ya. Masuk jalan tol sampai ke ujung mendekati bandara 10 menit Begitu masih Maros dalam waktu yang sangat singkat sekali. Sehingga bukan safar. Menjadi suatu yang biasa. Ya. Menjadi satu bahagian. Contoh yang lain di Jakarta. Seorang melakukan perjalanan yang jauh. Tapi di daerah <laughs> Jakarta juga. Ya, terasa lama. Tapi di Jakarta. Dan mereka menganggap itu sudah menjadi suatu hal yang lumrah. Maka tidak dianggap safar meskipun jauh. Dan dekat tapi menjadi uruf kebiasaan masyarakat untuk berangkat ke daerah yang lain itu safar, maka itu safar meskipun dekat. Jadi tidak ditentukan dengan jarak. Ini yang sahih dari pendapat para ulama. Apapun yang dianggap oleh masyarakat setempat melakukan perjalanan dan itu dianggap safar maka itu safar dari Tarakan ke Nunukan berapa jarak? Hah? Iya laut tapi berapa jaraknya? Hah? Enggak ada yang pernah menghitung berapa mil? Hah? Dua jam ya? Di atas? 500 apa? Ah, yang benar. Enggak, enggak. Memakai mobil itu biasanya lebih cepat dari speed. Mobil. Iya, lebih cepat mobil. Hah? Mobil lewat jalan tol lebih cepat. Khairan insyaallah. Ya, Daripada itu yang diperdebatkan walhasil uh, eh, ma'asyar ikhwan rahimakumullah kalau itu dianggap safar safar. Nah. Misalnya ada pulau jarak perjalanan dari Tarakan ke daerah tersebut satu jam. Tapi masyarakat setempat menganggap itu merupakan perjalanan safar, maka itu safar. Ya, Wasafarul mubihu fitr fi Ramadan huwa safarul mubah. Safar yang membolehkan seorang tidak berpuasa di bulan Ramadan adalah safar yang mubah, hukumnya dibolehkan. Fa in kana safara ma'siyatin aw safaran yuradu bihi at-tahayul 'ala al-fitr, lam yubah lahu al-fitr bi hadha safar. Apabila dia melakukan safar tujuannya untuk bermaksiat atau safar yang dimaksudkan untuk menghindar diri dari berpuasa dan membatalkan puasanya maka tidak diperbolehkan baginya membatalkan puasanya dengan niat safar tersebut ini pendapat sebagian para ulama mereka membedakan antara safar maksiat dengan safar yang diperbolehkan kalau tujuan safar seorang mau berangkat ke nunukan apa tujuannya berangkat ke nunukan main judi Hah? Ada temennya di sana. Kalau bukan di sana dia nggak main judi. Berangkat sana main judi, gambling. Nah, berarti kan safar maksiat. Jumhur ulama mengatakan kalau itu di bulan Ramadan dia tidak boleh membatalkan puasanya. Dia tidak boleh mengkosor salatnya. Karena dia melakukan safar maksiat. Sebagian para ulama dan ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah bahwa diperbolehkan. Ya. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ala safar Siapa saja melakukan perjalanan safar tanpa membedakan antara satu safar dengan safar yang lain. Allah tidak membedakan antara safar maksiat dengan safar yang bukan maksiat. Sehingga meskipun tujuannya untuk bermaksiat maka eh, asal hukumnya seorang musafir bisa membatalkan puasa. Urusan maksiatnya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bolehkan baginya mengkasar salat. Urusan maksiat yang dia lakukan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang sahih dari pendapat para ulama meskipun dia melakukan safar dengan tujuan bermaksiat maka Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang terdapat dalam hati hambanya. Namun karena dia statusnya sebagai musafir, maka dia boleh melakukan hal-hal yang diperbolehkan dilakukan oleh seorang musafir termasuk tidak berpuasa. Namun tentu ada kewajiban yang lain, dia harus mengqadha di hari yang lain. Maka ini rahimakumullah dan terjadi khilaf, perselisihan di kalangan para ulama, mana yang lebih afdal bagi musafir? Apakah dia berpuasa atau tidak berpuasa? Nah, seorang musafir berbeda keadaan antara seorang musafir dengan musafir yang lain. Ada seorang musafir yang kalau dia berpuasa menyebabkan dia lemah. Maka ini tidak dianjurkan berpuasa. Yang afdal baginya tidak berpuasa. Bahkan terkadang menjadi wajib untuk tidak berpuasa. Apabila sangat menyulitkan dia berpuasa ketika safar. Seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minal birri siyam fi safar." Bukan dari ketaatan seorang berpuasa ketika safar. Ulaikal usah, ulaikal usah. Mereka itu bermaksiat, mereka bermaksiat. Tatkala mereka mempertahankan puasa, sementara mereka lelah. Namun bagi seorang yang sama saja bagi dia, puasa tidak puasa sama, tidak menyebabkan dia lemah. Mana yang afdal baginya? Mana yang afdal baginya? Terjadi pula perselisihan di kalangan para fuqaha. Yang zahir wallahu taala alam, dia memilih mana yang lebih uh, aryah, yang lebih membuat dia lebih santai, lebih mampu beristirahat. Karena perjalanan safar membutuhkan tenaga. Maka mana yang yang lebih aryah, yang lebih membuat dia merasa lebih tenang, itulah yang dia lakukan. Meskipun ada sebagian para ulama mengatakan mengambil rukhsah tidak berpuasa itu lebih baik. Dengan dalil yang diratkan oleh Imam Muslim dari hadis Hamzah bin Amr Tatkala dia bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya punya kekuatan untuk berpuasa ketika safar. Apakah saya berdosa? Kata Nabi Alaihi Wasallam, "Hiya rukhsatun min Allah Taala, faman akhada biha, fahu hasan." Waman ahabba yasum fala junaha Siapa yang mengambil rukhsah keringanan itu hasan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutnya hasan. Hasan ini baik. Dan siapa yang suka berpuasa, fala junaha alaih. La junaha alaih. Tidak ada dosa baginya. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut tidak berpuasa, maka beliau mengatakan hasan, hasan, bagus. Ketika Rasul menyebut dia berpuasa, kata Rasulullah, la junaha alaih. Tidak ada dosa baginya. Kata para ulama, kedudukan hasan itu lebih baik daripada kedudukan la junaha alaih. Tidak ada dosa baginya. Sehingga berdasarkan hadis ini sebagian para ulama pun mengatakan mengambil rukhsah keringanan dengan tidak berpuasa. Ketika dia musafir itu lebih afdal. Wallahu taala a'lamu bis-shawab sampai di sini insyaallah. Kita lanjutkan nanti setelah salatu al-isya. Dan mengapa pertanyaan dikumpulkan? Insyaallah kita jawab di apakah nanti malam atau eh, esok insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.